Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'da. Ikhwani wa akhwati fillah, hafizakumullah jami'an wa ra'akum. Kita lanjutkan pelajaran kita yang berikutnya yaitu mengenai permasalahan jahiliyah yang ke 77. Yang mana permasalahan jahiliyah yang ke-77 ini mengenai keadaan mereka dan juga ritual mereka mereka menjadikan menjadikan panutan dari kalangan orang-orang yang tidak layak untuk dijadikan panutan jadi mereka mengambil panutan itu enggak pilih-pilih. Namun justru panutan mereka adalah orang-orang yang tidak layak dijadikan panutan. Ima orang yang berilmu tapi fajir, dalam artian berilmu tapi jahat. Karena yang namanya alim, eh, orang berilmu itu ada dua kemungkinan. Nah, orang yang berilmu tapi ilmunya adalah ilmu kesesatan, atau orang yang berilmu ilmunya adalah ilmu kebaikan. Nah, oleh karena itu ada ulama ulama su. Para ulama yang menyeru kepada kejelekan. Kemudian ada ulama al-khair. Itu para ulama yang menyeru kepada kebaikan. Naam barakallahu fikum seperti itu. Tentunya akan semakin nampak Nah, dengan apa yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Mujaddid rahmatullah alaih kita baca saja. Qala Al-Imam Al-Mujaddid rahmatullah alaih Al-mas'alatu as-sabi'atu wa sab'un, permasalahan yang ke-77. Anna a'immatahum bahwasanya para imam mereka imma 'alimun fajirun, imma seorang alim yang fajir yang jahat, wa imma 'abidun jahilun atau imma orang yang pandai ibadah tapi bodoh. Naam, orang ahli ibadah tapi bodoh. Maksudnya di sini nanti barakallahu fikum 'alimun fajirun adalah enam orang ulama Yahud. Kemudian ahlu ibadah atau ibadah adalah dari kalangan ahlu bidahnya, ahlu ibadahnya orang-orang Nasara. Karena orang-orang Yahud terkenal apa? Berilmu tapi tidak beramal. Orang-orang Nasara terkenal apa? Beramal tanpa ilmu. Na'am barakallahu fikum. Kita lihat sini karena biqaulihi sebagaimana di dalam firman Allah Subhanahu wa taala Wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalam dan sungguh ada sebagian di antara mereka, sekelompok mereka, mereka mendengar ucapan Allah Subhanahu wa taala. mereka mendengar nam kitabullah, thumma yuharrifunahu, kemudian mereka mengubahnya. Mengubah dari nam zahir lafadznya dan semisalnya mengubah dengan makna-makna yang keliru. Min ba'di setelah mereka memahaminya bayangkan ini. Setelah paham itu adalah kebenaran justru mereka mengubah dari kebenaran tersebut menjadi kebatilan wahum ya'lamun dalam keadaan mereka mengilmui. Inilah dikatakan alim fajir sudah mengetahui keadaannya kebenaran namun justru malah diubah menjadi kebatilan. Nah, Allah musta'an barakallahu fikum wa hafizakumullah. Itulah keadaan orang-orang alimul yahud. Nah, orang berilmunya dari kalangan Yahud. Nah, barakallahu fikum. Naam, kita lihat di sini Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khala ba'dhum ila ba'din qalu atuhaddithunahum bima fatahallahu 'alaikum liyuhajjukum bi 'inda rabbikum afala ta'qilun dan apabila mereka bertemu kepada orang-orang atau mereka bertemu kepada orang-orang yang beriman qalu mereka mengatakan amanna kami beriman wa idza khala ba'dhum ila ba'din namun ketika sebagian mereka Naam, bertemu pada sebagian yang lainnya. Qalu maksudnya dalam artian ketika tidak berada di hadapan orang yang beriman, mereka justru mengatakan apa? Atuhaddisunahum bima fatahallahu alaikum? Apakah kalian menceritakan atau mengkisahkan kepada mereka dengan apa yang Allah telah bukakan? Naam barakallahu fikum berakanyan liyuhajukum bihi 'inda rabbikum agar mereka berdebat atau menghujai kalian di sisi Rabb kalian afala ta'qilun tidaklah kalian berpikir awala ya'lamuna annallaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun tidaklah mereka mengetahui tidakkah mereka mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka tampakkan wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amaniyya, wa inhum illa yadhunnun dan di antara mereka ada yang ummiyun, tidak bisa baca, tidak bisa menulis. Nah, mereka tidak mengetahui Alkitab, tidak mengetahui kalamullah Azza wa Illa melainkan sekedar anani, sekedar anganan-anganan. Naam wa inhum illa yadunnun dan tidaklah ada pada mereka kecuali sekedar sangkaan-sangkaan saja. Jadi keyakinan enggak ada gitu barakallahu fikum. Naam. Mereka tidak di atas keyakinan, tidak di atas al-yakin. Allahu musta'an. Qala al-Imam Asy-Syaikh Shalal Al-Fauzan waffaqahullah Kudwatu ahli jahiliyah al Yahud wan Nasara wa ghairihim Panutan orang-orang jahiliyah dari kalangan Yahud dan Nasara dan selain mereka imma alimun fajirun imma panutan yang pertama adalah orang alim orang berilmu tapi fajir wa huwa alladhi la ya'malu bi ilmihi yaitu orang yang dia tidak beramal dengan ilmunya bayangkan orang alim saja dia hafal Al-Qur'an misalkan atau hafal as-sunnah, namun manakala dia tidak mengamalkan ilmunya maka tidak dikatakan dia berilmu. Maka dia tidak dikatakan orang alim yang hakiki barakallahu fikum. Berkata Imam Fudail bin Iyad rahmatullah alaih Nah, dinukilkan dari kalam beliau, beliau menyatakan apa? La yazalul alimu jahilan hatta ya'mala bi'ilmih. Fa idza amila bihi sara aliman. Senantiasa orang yang berilmu itu bodoh sampai dia mau beramal dengan ilmunya. Maka apabila dia telah beramal dengan ilmunya, menjadilah dia orang yang alim. Naam, seperti itu. La yazalul alimu jahilan hatta ya'mala bi'ilmih. Fa'idha amila bihi sara aliman. Senantiasa orang yang berilmu itu dalam keadaan bodoh sampai dia mau beramal dengan ilmunya. Dan ketika dia beramal dengan ilmunya, sara aliman. Jadilah dia orang yang alim, yang hakiki. Nah, barakallahu fikum. Kita lihat di sini Misal ahbar Yahud al-munharifin seperti eh, pendetanya orang-orang Yahud atau ahlul ilmnya. Nah, ulamanya orang orang Yahud al-munharifin yang mereka melenceng dan menyelaweng dari kebenaran. Itu yang pertama. Wa ima abidun jahil atau tauladan mereka, panutan mereka adalah orang yang ahlu ibadah tapi bodoh. Wa huwal 'amilu bi ilmin, yaitu orang yang beramal tanpa ilmu itu juga keliru barakallahu fikum. Beramal tanpa ilmu juga keliru. Misal ruhbanin nasara seperti para pendetanya orang-orang Nasara, ahlu ibadahnya orang-orang Nasara. Allah musta'an. Nah, seperti itu keadaannya. Jadi memang kita harus berhati-hati barakallahu fikum. Beramal tanpa ilmu seperti orang-orang Nasara, berilmu tanpa amalan seperti orang-orang Yahud. Oleh karena itu kita harus berhati-hati tidak sembarangan dalam melangkah dan bertindak. Nah, ahlu sunnah wal jamaah secara khusus dan kaum muslimin secara keumuman harus kembali kepada dalil. Nah, barakallahu fikum kembali kepada apa? Kepada ad-dalil karena itulah yang nam sebagai patokan dan landasan kita di dalam kehidupan sehari-hari barakallahu fikum dalam beribadah, muamalah dan yang semisalnya na'am. Kalau mereka orang jahiliyah tidak, mereka sandarannya dua ini, imam orang yang berilmu tapi fajir, tidak mengamalkan ilmunya atau orang yang pandai ibadah atau ahli ibadah tapi bodoh. Maksudnya dia beramal tanpa ilmu. Allah musta'an. Yang mana kedua-duanya sebagaimana yang Allah telah ancam dalam Al-Qur'an Al Karim. Nah, kedua-duanya adalah sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala ancam di dalam Al-Qur'an Al Karim, yaitu apa? Yaitu al-maghdhub, yaitu orang-orang Yahud yang mereka berilmu tapi tidak beramal, kemudian abdalin atau abdalun yaitu orang-orang yang sesat dari kalangan Nasara mereka beramal tanpa ilmu. Naam, ikhwani wa akhwati fillah, hafizakumullah jami'an. Hati-hati. Kama qala Allah Ta'ala sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah." Mereka menjadikan ahbarahum yaitu ahlul ilmi, ahlul ilmnya orang-orang al-yahud wa ruhbanahum dan naam eh, ahlu ibadahnya orang-orang Nasara sebagai Rab, Rab min dunillah selain Allah Subhanahu wa taala. Yuhalliluna lahumul haram wa yuharrimuna 'alaihimul halal. Mereka menghalalkan bagi mereka sesuatu yang haram dan mereka juga sebaliknya mengharamkan bagi mereka sesuatu yang halal. Allah musta'an. Ikhwani wa akhwati fillah, hafizakumullah jami'an wa ra'akum. Hati-hati dengan seperti ini keadaannya. Wa yuti'unahum bidzalik dan mereka mentaati mereka Eh, dalam perkara tersebut mentaati apa? Mentaati para pendeta orang-orang Yahud dan juga mentaati para pendeta orang-orang Nasara. Ya, mentaati ahlul ilmnya, ulamanya orang Yahud ya, yang mereka berilmu tanpa amalan dan juga mentaati ahlu ibadah orang Nasara yang mereka beramal tanpa ilmu. Tapi surat Al-Baqarah yaqulu ta'ala dan di dalam surat Al-Baqarah Allah Ta'ala berfirman, "Afatatma'una an yu'minu lakum wa kana fariqum minhum yasma'una kalamullah" yuharrifunahu min ba'di Apakah kalian masih berharap? Apakah kalian masih berharap nam agar mereka beriman kepada kalian? Eh, sungguh di antara mereka, sekelompok di antara mereka, mereka mendengar ucapan Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka mengubahnya, eh, mentahrif, mengubah. Nah, mengubah ucapan Allah Subhanahu wa taala setelah apa? Mimba di ma'aqalu, setelah mereka memahaminya, wahum ya'lamun, dalam keadaan mereka mengetahui makna nam dan hakikat ucapan Allah Subhanahu wa taala tersebut. Bayangkan itu. Jadi at-tahrif min sunnatil yahud wan nasara. Allahu musta'an. Mengubah makna dari zahir lafadznya tanpa dalil yang dikenal dengan apa? Tahrif itu adalah jejaknya jalannya orang Yahud wan nasara. Allahu musta'an. Jadi kita semuanya ikhwani wa akhwati billah Jangan sampai mencontoh jejak mereka. Meniti jejak mereka jangan sampai. Kita menerima apa yang datang dalam Al-Qur'an maupun dalam As-Sunnah dengan penjelasan para ulama. Nah, barakallahu fikum ar-rabbaniyin dengan penjelasan para salafun saleh. Naam seperti itu barakallahu fikum. Naam. Allah Subhanahu wa taala menyatakan Allah taala punya tangan, punya tangan. Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia, turun ke langit dunia. Tidak perlu kita mentahrif, yang turun itu bukan Allah taala, yang turun itu malaikatnya, utusannya. Dan yang semisalnya itu yang diinginkan bukan kedua tangan namun kenikmatan, kekuatan dan semisalnya. Itu semuanya tidak benar barakallahu fikum, itu semuanya tidak benar. Naam. Jadi kita harus berhati-hati dari perkara seperti ini. Faqaluhu kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, "Afatatma'una an yu'minu lakum qad kana fariqun minhum yasma'una kalam Allah, tsumma yuharrifunahu?" Maka ucapan Allah Subhanahu wa taala, apakah kalian masih mengharapkan berkeinginan agar mereka beriman kepada kalian dan sungguh Eh, sekelompok di antara mereka mendengar ucapan Allah Subhanahu wa taala kemudian mereka mengubahnya. Haula'i humul ulama'ul fajarah. Mereka adalah para ulama al-fajarah, para ulama yang jahat, eh, yang fajir. Yasma'una kalam Allah wa huwa Taurat. Mereka sudah mendengar ucapan Allah yaitu Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Wa ya'rifunahu wa yata'allamunahu. Mereka sudah mengetahuinya dan juga mempelajarinya. Tapi setelah mengetahui dan mempelajari apa yang mereka lakukan, summa yuharrifunahu, kemudian mereka mentahrif. Maknanya apa? Wa yughayyiruna alfadhahu wa ma'aniyahu. Yughayyiruna alfadhahu wa ma'aniyahu. Mereka mengubah lafaz-lafaznya dan juga makna-maknanya. Jadi hati-hati jangan seperti orang-orang Yahud eh, dan jangan pula seperti orang Nasara. Nah, kita ahlu sunnah wal jamaah secara khusus, nah barakallahu fikum amiruha kama ja'at bila kaif perlakukanlah sebagaimana datang dalilnya jangan dikaifiahkan mengenai asma wa sifat terutama mengenai nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Karena tahrif itu maknanya ada madmum. Berbeda dengan takwil. Kalau takwil masih ada ihtimal. Takwil yang maknanya apa dulu? Kalau takwil ya memalingkan makna dari lahir lafadznya dengan dalil itu namanya apa? tafsir. Itu yang diperbolehkan. Namun kalau ta'wil yang memalingkan makna dari zahir lafadznya Nah, barakallahu fikum tanpa dalil itu namanya tahrif yang diharamkan. Allah musta'an. Naam. Min ba'di ma aqaluhu wa ya'lamun. Jadi mereka mengubah lafaz-lafaznya serta maknanya setelah mereka memahaminya dalam keadaan mereka mengetahui. Ai min ba'di ma arafu lafdahu wa ma'nahu as-sahih. Setelah mereka mengetahui lafaznya dan maknanya yang benar. Tujuannya apa? Min ajli ahwaihim wa aghrabihim wa syahawatihim. Dalam rangka untuk memenuhi hawa nafsu mereka dan juga tujuan-tujuan mereka, wasyahwatihim dan juga nam ambisi hawa nafsu mereka. Allah musta'an. Kama hasala minhum fi qisatiz zani fi ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam fil Madinah. Sebagaimana hal ini kisahnya yaitu kejadian di antara mereka yang mengenai apa kisah orang yang berzina di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nam di kota Madinah. Hinama zana rajulun minal yahud. Waktu itu ada salah seorang lelaki dari kalangan Yahud berzina bimra'atin dengan seorang wanita minal Yahud dari kalangan Yahud juga. Faqalu akhirnya mereka mengatakan apa? Idhabu ila hadzal rajul. Nah, pergilah kalian kepada lelaki ini. Maksudnya siapa maksudnya? Ya'nuna Muhammad dan alaihi wasallam mereka menginginkan adalah Nabi Muhammad. Pergilah kalian kepada Nabi Muhammad maksudnya. Li'annahum ya'lamuna anna at-taurata fiha ar-rajm. Karena mereka mengetahui mereka sudah mengetahui bahwasanya dalam Taurat itu ada ayat mengenai hukuman bagi orang yang berzina, rajam. Nah, bagi lelaki ataupun wanita yang sudah menikah kemudian berzina itu hukumannya adalah dirajam barakallahu fikum. Naam. Sebagaimana dalilnya sudah kita ketahui bersama barakallahu fikum hadisnya Abdullah Mas'ud radhiyallahu anhu la yahillu damu mar'in muslimin illa bi ihdas salas. Naam, tidak halal darah seorang muslim kecuali dengan sebab salah satu tiga perkara. Ha? Di antaranya asyib zani wa nafsu bin nafsi. Eh, kemudian al-mufariqu lil jamaah atau na barakallahu fikum. yang pertama adalah asyib zani, orang yang sudah menikah kemudian berzina. Lelaki maupun wanita, tua maupun muda kalau sudah menikah kemudian berzina, hukumannya adalah dirajam halal darahnya. Naam. Kemudian apa? An-nafsu bin nafsi yaitu qisas. Eh, nah, kemudian apa? kisas yaitu apa? Jiwa dengan jiwa maksudnya Nah, membunuh kemudian dibalas dengan dibunuh juga. Nah, seperti itu. Kemudian apa? Kemudian yang ketiga adalah orang yang murtad. Nah, nah jadi keluar dari jamaah, keluar dari jamaah atau muslimin itu Na'am barakallahu fikum murtad hukumannya dibunuh man baddala dinahu faqtuluh. Barang siapa yang mengubah agamanya, keluar dari agamanya maka bunuhlah dia. Na'am barakallahu fikum. Jadi tidak dihalalkan darahnya seorang muslim melainkan disebabkan tiga perkara tadi. Di antaranya rajam. Nah kita lihat, kita sambung lagi kisahnya ini. Mereka mengatakan pergilah kalian kepada Nabi Muhammad atau kepada lelaki ini itu Nabi Muhammad maksudnya. Karena mereka mengetahui bahwasanya dalam Taurat itu ada ayat mengenai rajam. Wahum la yuriduna rajam. Dalam keadaan mereka tidak ingin kalau dirajam. La'allahu yahkumu ma bihukmin ashal minar rajam. Nah, mungkin bisa jadi Nabi Muhammad itu atau Muhammad menurut mereka akan menghukumi pada kedua orang tersebut dengan hukuman yang lebih mudah eh, daripada rajam. Faja'u ilaihi yatlubuna minhul hukm ala hadha zani wa hadhi zaniyah. Akhirnya mereka semua datang kepada Rasulullah meminta agar dihukumi eh, orang yang berzina lelaki ini dan juga wanita tersebut agar dihukumi. Apa yang Rasulullah lakukan? Saat Rasul sallallahu alaihi wasallam qala maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan mata jiduna fit Taurat ala man zana. Apa yang kalian jumpai dalam Taurat hukuman bagi orang yang berzina? Fi riwayah mata jiduna fit Taurat fi sya'nir rajam. Dalam riwayat yang lain, apa yang kalian jumpai di dalam Taurat mengenai keadaan orang yang atau mengenai perkara rajam? Qalu, perhatikan ini, qalu mereka mengatakan fiha annana nusawwidu wujuhahum wa nurakkibuhum ala hamirin wa natufu bihim fil aswaq. Perhatikan bohongnya mereka ini. Bahwasanya nah mereka mengatakan apa? Kita menjumpai dalam Taurat itu kalau orang berzina, eh, kita me Nah, barakallahu fikum membuat atau men mencoret atau me menghitami wajah-wajah mereka. Jadi wajah-wajah mereka dicoret-coret hitam itu. Wa nuraqibuhum 'ala hamir, kemudian nah membawa mereka di atas tunggangan himar atau keledai. Wa natufu bihim fil aswaq, kemudian membawa mereka nah putar-putar di di pasar-pasar. Nah, seperti itu. Perhatikan ini bohongnya mereka. Mereka mengatakan kami nah menjumpai dalam Taurat itu apa? menghitami wajah-wajah mereka, mencoret misalnya, kemudian mengajak kemudian apa? Nah, barakallahu fikum. Nah, menaikkan mereka di atas tunggangan yaitu keledai. Kemudian di nah mereka diajak putar atau dalam artian kami membawa putar mereka memutar mereka di pasar-pasar. Fasa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam Abdul Abdullah bin Salam. Kemudian Rasulullah langsung tanya kepada Abdullah bin Salam karena Abdullah bin Salam ini dulu adalah termasuk ulama Yahud namun sudah masuk Islam. Ya, eh, masuk Islam dan bagus Islamnya. Akhirnya Rasulullah bertanya kepada Abdullah bin Salam, li'annahu min ahbarihim karena Abdullah bin Salam ini dulu termasuk apa? pendeta mereka ya istilahnya atau ahlu ilmnya mereka. Waqad aslama, tapi sungguh dia telah masuk Islam. Maksudnya Abdullah bin Salam ini sudah masuk Islam. Qala, kemudian Abdullah bin Salam mengatakan, "Kadzabu ya Rasulullah." Mereka berdusta wahai Rasulullah. Fatalaban Nabi sallallahu alaihi wasallam minhum at-Taurat. Akhirnya, nah karena mereka berdusta tadi Rasulullah meminta eh, dari kalangan mereka untuk mendatangkan Taurat. Falamma ahdaruha wada'a Ibnu Suriya usbu'ahu ala ayat rajam. Kemudian ketika mereka menghadirkan Taurat tersebut, bayangkan ini liciknya mereka. Ibnu Suriya, kenalan Ibnu Suriya ini, nah dia meletakkan apa? Meletakkan jari-jarinya tadi, nah di atas ayat rajam biar nggak nampak gitu loh. Jadi ayat rajam yang ada dalam Taurat itu ditutupi dengan jari-jarinya. Nah, Faqala lahu Abdullah bin Salam. Kemudian Abdullah bin Salam mengatakan kepada dia, "Irfa' usbu'ak." Angkatlah jarimu. Naam, eh, angkatlah naam jarimu falamma rafa'ahu idza ayatul rajam. Kemudian tatkala diangkat jarinya tadi atau dia mengangkat jarinya, tiba-tiba dijumpai di situ ayat rajam. Taluhu fit Taurat, tertata di dalam Taurat. amara bihi man nabiyyu sallallahu alaihi wasallam kemudian Rasulullah pun memerintahkan dengan na'am barakallahu fikum dua orang tadi, lelaki dan wanita yang berzina tadi farudima bil hijarah hatta mata. Akhirnya keduanya dirajam, dilempari dengan batu hingga mati. Nah, inilah liciknya orang-orang Yahud wal billah. Nah, kisahnya sangat mengharukan ini ya. Jadi orang Yahud, nah ketika eh, barakallahu fikum zaman Rasulullah waktu itu ketika di Madinah ada kejadian orang Yahud, enam lelaki berzina dengan enam Yahudiyah, orang Yahud perempuan. Kemudian minta dihukumi. Ternyata Rasulullah tanya, "Apa yang kalian jumpai dalam Taurat hukum mengenai orang yang berzina. Mereka mengatakan ya Rasulullah, nih bohongnya mereka. Wahai Rasulullah, kita menjumpai di sana, nah apabila orang berzina itu cuman wajahnya dihitami, kemudian nah dinaikkan di atas keledai dan ajak mutar-mutar, eh, di istilahnya apa? Nah diputarkan di nah pasar-pasar biar mama, biar malu istilahnya gitu ya. Tapi ternyata Rasulullah nggak percaya. Manggil Rasulullah tanya kepada Abdullah bin Salam. Nah, karena Abdullah bin Salam dulu termasuk apa? enam ulamanya orang-orang Yahudi tapi sudah bertobat kemudian masuk Islam. Ngam. Abdul Salam mengatakan dusta mereka ya Rasulullah. Akhirnya Rasulullah meminta agar dijatangkan Taurat. Benar, setelah Taurat dijatangkan ternyata Ibnu Surya ini, Ibnu Surya ini menutupkan apa? Menutupi ayat rajam dengan jarinya tadi. Akhirnya Abdul Salam mengatakan irfa angkatlah ngam usbu'at, angkatlah jari-jarimu itu. Akhirnya diangkat, setelah diangkat ternyata benar di bawahnya itu ayat rajam, bayangkan itu. Namanya apa? Mentahrif ingin mengubah, ingin memutarbalikkan fakta atau ingin menutup-nutupi perkara yang benar. Allah musta'an. Inilah keadaan orang Yahud wal'iyadzubillah. Ini contohnya keadaan mereka. Naam. Fahada min tahrifi ulama'ihim li Ini termasuk bentuk naam penyelewengan mereka, pemalingan mereka terhadap apa? Naam pemalingan ulama-ulama mereka terhadap ucapan Allah Subhanahu wa taala. Waqad kadzabu 'ala Allah Subhanahu wa taala, sungguh mereka berdusta atas Allah Subhanahu wa taala wa wa hukmah dan mereka menyembunyikan hukumnya bayangkan tuh sudah jelas-jelas dalam Taurat ada ayat mengenai rojam disembunyikan ditutupi dengan jarinya tidak bisa ditipu barakallahu fikum na'am oleh karena itu mereka berupaya untuk apa menghapus ucapan Allah Subhanahu wa taala demi mencocoki hawa nafsu mereka mereka mencari hukum yang paling mudah katanya tapi ternyata di dalam Taurat ada hukumannya bagi orang yang berzina tetap dirojam Allah musta'an Ikhwani wa akhwati fillah habidakumullah jami'an hendaknya kita berhati-hati dari perbuatan tahrif ini karena berbahaya sekali barakallahu fikum memalingkan nah, makna dari zahir lafadznya tanpa dalil ini sangat berbahaya sekali dan dampaknya negatif wal'iyad billah insyaallah taala Nah, untuk berikutnya penyempurnaan dari permasalahan 77 ini akan kita sempurnakan pada pertemuan yang selanjutnya. Cukup sekian dulu yang sampaikan semoga bermanfaat bagi kita semuanya biidznillah subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. rabbil alamin.